Al-ula yang pertama yaitu annallaha khalaqana. Sungguhnya Allah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana dan telah memberi kita rezeki. Walam yatrukna hamala dan tidak membiarkan kita begitu saja bal arsala ilaina rasula maka tetapi dia telah mengutus kepada kita seorang rasul faman ata'ahu al jannah wa man 'asahu an nar barang siapa yang mentaatinya maka akan masuk ke dalam surga dan barang siapa yang menduhakainya, maka masuk ke dalam neraka. Wad dalilu qawlu ta'ala dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan alaikum sebagai saksi atas kalian kama arsalna ila fir'auna rasula sebagaimana sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Firaun fa'asa fir'aunur rasul akan tetapi Firaun durhaka terhadap rasul yang diutus fa'akhadnahu akhdaw wabila maka kami siksalah dia dengan siksaan yang sangat menyakitkan ya rahimani Allah wa iyyakum Di sini Allah subhan di sini musannif menyebutkan bahwasanya Allah lah yang telah memberi kita rezeki, yang telah menciptakan kita, memberi kita rezeki. Namun kita tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi telah diutus kepada kita seorang rasul. Dengan artian tugas daripada rasul yang diutus untuk membenahi umat-umat umat manusia. Karena di dalam kalangan umat manusia itu sendiri sudah terdapat berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Oleh karena itu pentingnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus seorang rasul sebagai delegasi, sebagai utusan, sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki umat manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Tidak ada satu umat pun yang tidak kami utus kepada mereka rasul. Maksudnya supaya apa? Maksudnya sebagaimana pada dalil yang telah kita sebutkan tadi, syahidan alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita sebagai saksi atas kita bahwasanya dia telah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, telah menyampaikan keterangan-keterangan yang telah diwahyukan Allah kepada beliau dan disebarkan kepada umat manusia. Jadi apabila manusia itu ternyata durhaka dan enggan terhadap perintah ataupun <clears throat> kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, maka Rasulullah, maka Rasul yang diutus kepada mereka lah menjadi saksi atas kaum yang durhaka tersebut. Demikian juga umat-umat sebelum Islam, sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh Rasul telah diutus kepada mereka, yang fungsinya juga sebagai saksi atas mereka, bahwasanya mereka telah men menyebarkan wahyu, menyebarkan kebenaran, menyebarkan keterangan-keterangan yang nyata atas umat manusia. Apabila ternyata mereka durhaka, maka Rasul yang diutus kepada mereka itulah yang bertindak sebagai saksi. Oleh karena itu para ikhwafidin azallahu ayyakum, pada haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato kepada dia di depan kaum muslimin para haji, para hujat yang hadir pada saat itu. Di akhir pidatonya apa kata beliau? Allahumma qad ballaghtu sebanyak tiga kali ya Allah sesungguhnya telah aku sampaikan. Sesungguhnya telah aku sampaikan Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan risalahnya dan ini diakui oleh umat Islam yang haji pada saat itu. Demikian para hadirin, para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu bal arsala ilaina rasula. Ketika Allah menciptakan kita, kemudian diberi kita rezeki, kemudian sampai di situ saja. Apakah sampai di situ saja? Tidak ada perkara-perkara yang lain yang perlu mereka lakukan. Kalau hanya sampai di situ saja, lantas apa perbedaan antara manusia dengan hewan? Hewan diciptakan, kemudian diberi mereka rezeki. Sampai disitulah kehidupan mereka. Lantas apakah manusia juga seperti itu, seperti hewan? Di, di, diciptakan, kemudian diberi rezeki, lantas dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Oleh karena itu, bal arsala ilaina rasulah. Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, telah mengutus kepada kita seorang rasul. Dengan rasul inilah manusia bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Bisa menempatkan dirinya sebagai makhluk Allah yang sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hal ini tidak dikatakan kepada hewan. Hewan tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala katanya tidak ada di dalam ayat disebutkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka bertasbih itu sudah menjadi insting mereka. Para hafidin azza Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dih." Sesungguhnya kami mewahyukan kepada kamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim, kami juga telah memberi wahyu kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbab, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina zabura wa ataina dauda zabura Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama nabi-nabi yang telah diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami telah memberi kamu wahyu ya Muhammad sebagaimana nabi-nabi sebelum kamu juga telah kami wahyu dari mulai nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya dan kami berikan kepada Daud zabur kemudian warusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika min qabl wa, wa lam naqsushum 'alaik ada rasul-rasul yang kami kisahkan yang kami ceritakan kisahnya kepada kamu ya ada juga kisah yang panjang satu surat penuh seperti kisah Nabi Yusuf sampai dibuat suratnya surat Yusuf karena dari awal hingga akhir kisah Nabi Yusuf dari mulai kecil sampai beliau menjabat sebagai pejabat sebagai perdana menteri. Ada yang kisahnya terpecah-pecah seperti kisah Nabi Musa yang banyak dikisahkan di berbagai surat. Ada yang kisahnya kisah Nabi Adam juga uh, terkadang berulang, terkadang ada tambahan dan lain-lainnya para ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum. Itu semua sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi kaum muslimin semua. Dan juga sebagai pelajaran bagi Rasulullah SAW. Memperlihatkan bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam mengemban dakwah. Inna auhayna ilaika rasula, inna auhayna ilaika inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhim wan nabiyyin min ba'di. Sebagaimana kami uh, wah, sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati Rasul ini, maka dia masuk ke dalam surga. Demikian para ikhwatiddin azimallahu wa iyyakum. Mereka yang taat kepada Rasul pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini tidak ada ya, kata seperti ini tidak ada ditujukan kepada hewan. Tidak aku ciptakan hewan kecuali untuk menyembah kepadaku, tidak ada. Tapi jin dan manusia ada. Makanya jadi pembahasan di sini adalah manusia dan jin. Karena manusia dan jin adalah dua makhluk yang sakolan. Sakolan itu artinya dibebani hukum, dibebani dibebani syariat. Faman ahudah kolal jannah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asahu dakhalan nar dan barang siapa yang mendurhakainya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tentunya di dalam mentaati Rasul ada konsekuensi-konsekuensi terhadap diri seorang sehingga dia masuk ke dalam surga. Ada refleksi-refleksi khusus pada diri orang tersebut. Yang akhirnya dengan hasil refleksi tersebutlah dia masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Imran, "Athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun." Taati Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. Kemudian dalam surat yang lain disebutkan wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan maka dia akan dimasukkan ke dalam surga jannatin jannatin ini bentuknya jamak di surga-surga tajri min tahtil anhar yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, tidak hanya satu sungai. Berarti banyak sungai-sungai, banyak jenis sungai yang mengalir di bawah surga khalidina fiha dan mereka kekal dalamnya wadzalikal fauzul azim dan mereka ke, dan demikian itu merupakan ke kemenangan yang nyata. Artinya, kemenangan yang nyata bagi seorang satu syarat saja, yaitu mereka taat kepada Allah, mereka taat kepada kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa di sini tidak disebutkan mentaati Rasul saja? Tidak disebutkan dalam matan mentaati Allah. Karena mentaati Rasul merupakan konsekuensi daripada mentaati Allah. Tidak akan mungkin seorang itu dikatakan mentaati Allah kalau dia tidak mentaati Rasul. Dan tidak mungkin seorang dikatakan mentaati Rasul kalau dia tidak mentaati Allah. Karena ini merupakan dua hal yang saling terikat. Barang siapa memisahkannya, dia bisa jatuh kepada kekufuran. Faman yuti'ir rasul faqad Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia berarti telah mentaati Allah. Karena memang mentaati Rasul merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum untuk mendapatkan kemenangan yang nyata, kesuksesan yang besar, yang agung, maka intinya adalah mentaati mentaati Rasul. Dan kesuksesan ini tidak hanya mendapati surga. Kesuksesan yang dimaksudkan di sini adalah juga termasuk kesuksesan yang ada di dunia. Tidak hanya di surga. Oleh karena itu para ikhwafidin azinallahu wa iyyakum dalam kitab Madarikun nazar Syekh Abdul Malik menyebutkan satu bab yaitu simamul simamul am aman minal kufri wal hazimah bittiba'il kitabi wa sunnah. Jaminan jaminan aman dari kekafiran dan dari kekalahan yaitu dengan cara mengikuti Quran dan sunnah. Kalau kita tidak mau dikalahkan orang, tidak mau dikalahkan oleh orang-orang kafir, maka jaminannya yaitu yaitu ikuti Quran. Itu syaratnya. Ikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, qala dia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isya." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya, "Tsumma sarafa fa akhadha bi yadi Abdullah bin Mas'ud hatta kharaja bihi ila Bathha al-Makkah." al Makkah. Setelah beliau salat Isya, beliau memegang tanganku, beliau memegang memegang tangan Abdullah bin Mas'ud dan membawanya ke Bathha, Makkah. Bathha ini nama tempat dekat Makkah. Fa ajlasahu, kemudian dia pun menudukkan si Abdullah bin Mas'ud Summa khatta alai khattan. Kemudian Rasulullah menuliskan, mengariskan satu khat, satu garis. Summa qala. Kemudian dia berkata, La tabrohanna khattak. Fa innahu sayantahi ilaika rijalun. Jangan kamu melewati garis ini. Karena akan datang kepadamu beberapa orang laki-laki. Fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunak Jangan kalau mereka datang, jangan berbicara kepadanya dan karena mereka juga tidak akan berbicara kepadamu. Jadi diam saja kalau mereka datang. Syaratnya jangan keluar dari garis ini. Qala thumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arada. Kemudian Rasulullah pun pergi ke tempat yang dia inginkan. Fabainama ana jalisun fi khatti id atani rijalun nauzuk tun zuk. Ketika aku sedang duduk di belakang garis tersebut tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki yang warnanya hitam legam seperti ter. As'aruhum wa ajsamuhum. Warna rambut dengan warna tubuhnya sama, sangat hitamnya. La ura auratan wala ara qashran. Tidak terlihat mana aurat, tidak terlihat mana kulit. Sangkin mirip semua warna. Mana rambut, mana yang, mana yang apa kulit tidak terlihat. Sangkin hitamnya. Wen tahuna ilayya walai tajawazuna yatajawazuna Mereka pun datang namun mereka tidak mau melewati garis tersebut. Jadi Rasulullah menggaris, Abdullah bin Mas'ud di belakang garis dan mereka juga mereka berada di depan garis. Mereka juga tidak mau melewati garis yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yafduruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana min akhir lail hatta idza kana min akhir lail lakin Rasulullah sallallahu qad ja'ani wa ana jalisun. Setelah itu mereka pun pergi menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang yang mendatangi datang kembali pada saat itu saya sedang duduk. Faqala, kemudian dia berkata, "Qad arani mundu lailah." Sesungguhnya beliau melihat aku sejak tadi malam. Jadi walaupun Rasulullah pergi, Rasulullah melihat aktivitas yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Summa dakhala alayya fi khatti fatawassada fakhidi faraqat. Kemudian beliau pun masuk ke dalam garisku, ya, masuk ke dalam garis dan beliau pun tidur dengan berbantalkan pahaku. Akhirnya beliau pun tidur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada nafakh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur terdengar dengkurnya. Jadi bukan aib kalau orang mendengkur ya. Bukan aib. nama anak ana qa'idun Wa Rasulullah SAW mutawassidu fakhiri. Ketika aku sedang duduk dan Rasulullah sedang berbantalkan dengan pahaku. Iza ana birijalin alaim tiabu bayut. Tiba-tiba datanglah laki-laki dengan pakaian yang sangat putih. Wallahu a'lamu bima. Wallahu a'lamu ma bihim minal jamal. Hanya Allah yang tahu bagaimana ketampanan mereka. Ini kebalikan dari yang rombongan yang pertama tadi. Yang tadi hitam, yang ini putih, tampan fantahu ilayya. Kemudian orang itu pun datang ke mendatangiku. Fajalata ta'ifatun minhum inda ra'si rasul sallam wa ta'ifatun minhum inda rijlaih. Kemudian sebahagian mereka duduk di dekat kepala Rasulullah dan sebahagian lagi duduk di dekat kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu kemudian mereka berkata, Kemudian mereka saling berbicara, ma ra'aina 'abdan qattan qattun utiya bimithli ma utiya hadan nabi. Kami belum pernah melihat ada seorang hamba dianugerahkan seperti anugerah yang diberikan nabi ini. Mengapa? Inna ainaihi tanaman wa qalbuhu yaqadhan. Karena matanya tertidur namun hatinya tidak. Jadi Rasulullah sebenarnya tahu dengan kedatangan kedua uh, rombongan rombongan yang terakhir ini. Sebagaimana Rasulullah tahu datangnya rombongan yang pertama. Idribulahu mazalan. masalan. Coba beri dia ini permisalan. Masalah masalah Sayyid Bani Qasran. Nabi ini seperti pemilik seorang yang memiliki sebuah istana. Summa ja'ala ma'adabatan. Kemudian dia sidangkan berbagai macam hidangan yang lezat pada annas ila ta'amihi wa syarabih. Kemudian dia undang seluruh manusia untuk makan makanannya dan minumannya. Paman ajaba akala min ta'amihi wa syarib min syarabihi wa syariba min syarabihi. Barang siapa yang memenuhi panggilannya, maka orang tersebut akan makan, akan menyantap makanannya dan akan meneguk eh, minumannya. Amal lam yujibhu aqabahu aw qala azzabahu. Barang siapa yang tidak memenuhi panggilannya, maka orang tersebut akan dihukum atau akan di disiksa. Demikian para khafidin rahiminallahu wa iyyakum. Di akhir kisah Rasulullah SAW bertanya, tahu nggak engkau siapa itu ya Mas'ud? Ibnu Mas'ud dia mereka adalah mereka adalah para nabi. Kita perhatikan bagaimana Abdullah bin Mas'ud ya memegang perintah Rasulullah sallallahu alaihi ketika di awalnya beliau mengatakan ini garis jangan jangan garis ini kamu lewati. Ketika ada orang yang seram datang e, mendatangi Abdullah bin Mas'ud karena yang terfikir beliau adalah sabda Rasulullah jangan lewati garis ini ya tentunya beliau nggak mau lari Abdullah Mas'ud nggak lari walaupun bagaimanapun seramnya karena apa karena wasiatnya jangan jangan apa jangan melewati garis kemudian orang ini pergi menyusul Rasulullah orang yang seram ini kira-kira kalau kita pakai royunya gimana kalau kita pakai roy kita yang di situ Orang yang paling kita cintai disusul oleh orang yang seram ini. Tentu kita wah, gimana ini? Tentu dengan semerta-merta, ah ini nggak bisa ini. Masa gara-gara satu garis saja kita harus apa namanya? Kita harus membiarkan orang yang kita cintai tersebut di di, di apa namanya? dilukai oleh orang yang seram-seram ini. Tentu kan begitu secara akal. Namun Abdullah bin Mas'ud tidak main akal-akalan. Ya, tidak main akal-akalan. Dia lebih mengutamakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Coba kita lihat bagaimana kaum muslimin sekarang ini. Ya. Apabila seorang berdakwah dengan berpegang dengan Quran dan Sunnah Rasulullah dianggap lambat. Ya, dianggap ini dakwah lambat, sulit, lambat seperti ini. Jadi bagaimana? Harus dilanggarlah sedikit supaya supaya dakwah ini bisa lebih kencang uh, jalannya. Karena di sini sudah memikir, mulai berpikir secara rasio, tidak lagi mengindahkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap bahwasanya kemenangan kaum muslimin itu berdasarkan uh, eh, rakyu mereka, padahal tidak. Kaum muslimin akan menang kalau mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Masalah berhasil enggak berhasil itu nomor dua. Karena yang penting adalah kita menjalankan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah lambat dan tidaknya itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita yang mengatur lambat dan cepatnya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lambatnya memberikan memberikan da, apa namanya hidayah kepada pamannya Abu Talib. Bahkan tidak dapat memberikan hidayah. Apakah lantas kita katakan ini Nabi lambat sekali sampai pamannya menjadi kafir, mati pun ke pamannya dalam keadaan kafir. Ini masalah berhasil dan tidak berhasil tentunya berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ketika di di tempat-tempat di beberapa tempat di lokasi tempat kaum muslimin mungkin dilihat sedang di diintimidasi misalnya, kita sebagai saudara mereka seagama tentu panas juga kan. Ketika melihat kaum muslimin yang lainnya di, mungkin disiksa dan lain-lainnya, tapi ketika melihat bagaimana koridor syar'i dalam mengatur masalah ini, terkadang kita ya memang memang harus tidak boleh bertindak gegabah. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita maunya ya terbang saja kita ke sana, kan begitu. Jihad, kan begitu. Padahal jihad itu ada syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya inilah yang ditetapkan oleh Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin wa jalla <coughs> Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud di sini ya dia namanya juga uh, pesan Rasulullah ya. Dan dia yakin bahwasanya pasti berhasil dan pasti Rasulullah tidak ada tidak akan terjadi apa-apa dan juga pasti posisinya dia dalam keadaan yang yang benar dan ternyata memang begitu. Ternyata Rasulullah tidak terjadi eh, ternyata tidak terjadi apa-apa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan Permisalan Rasulullah itu seperti seorang yang punya istana, di ruang makannya disediakan makanan yang enak-enak, minuman yang lezat, ya, berbagai macam jus. Kemudian dia panggil orang-orang, "Ayo di sini makan. Ayo mari ke maka. Mari kemari, makan makanan ini." Barang siapa yang mendatangi, memenuhi panggil Rasulullah, maka dia makan dan minum. Coba bayangkan. Ya, betapa sedihnya seseorang ketika dia mengajak orang lain makan namun tidak tidak mau memenuhi undangan makannya. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat orang-orang kufar, ya, beliau merasa sedih. Turun ayat, "Fala yahzunka kufruhum." Jangan sampai kamu sedih dengan kekafiran mereka. Beliau tahu bahwasanya yang beliau, beliau ajak itu untuk kebenaran, bukan untuk kepentingan beliau untuk kepentingan orang yang diajak. Ya seperti orang yang makan, diajak untuk makan gak mau, cobalah. Sedih sekali. Ya, saya undang lantung, besok Sabtu depan kita gak usah talim ya. Makan-makan saya di rumah saya. Ditunggu-tunggu sudah hilang gak ada satu orang pun yang datang. Kira-kira bagaimana? Kan kecil hati orang yang mengundang, kan begitu. Padahal diundang untuk apa? <coughs> Bukan untuk dimintai infak. Kan begitu. Bukan mau disuguhkan proposal, enggak juga. Ya, untuk makan supaya mereka kenyang. Oh, setelah itu ya pulang kan begitu. Namun tidak dipenuhi. Coba, betapa sedihnya. Kan begitu. Makanya di sini Rasulullah dipermisalkan oleh para malaikat ini seperti orang yang mengajak orang lain, mengundang orang lain untuk untuk makan. Ya barang siapa yang datang, ya makanlah dia. Barang siapa yang nggak datang, itulah di adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Padahal kalaupun dia datang dia makannya. Kalaupun dia nggak datang, dia kan nggak makan. Udahlah nggak makan, kena siksa lagi, kan begitu. Kan enak yang datang, kan begitu. Tentunya yang enak yang memenuhi undangan. Demikian para ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu di sini disebutkan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masalul ladzi darabu, permisalan yang mereka sebutkan tadi yaitu ar rahmatu Ar-Rahmanu tabaraka ta'ala banal jannah yaitu Allah Subhanahu wa taala membangun surga wada'a ilaiha ibadah dan hamba-hambanya diajak untuk masuk ke dalam surga faman ajabahu dakhala jannah waman lam yujibhu aqabahu au azzabahu barang siapa yang uh, barang siapa yang memenuhi memenuhi memenuhi ajakan tersebut masuk ke dalam surga dan barang siapa yang tidak memenuhinya maka dia akan dihukum dan akan disiksa oleh karena itu para ikhwatiddin azza wa iyyakum di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebutkan bar al menyebutkan bar arsala ilaina rasula. Walam yatrukna hamala. Kita tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diutus seorang rasul. Paman ajabahu dakhalal jannah. Barang siapa yang memenuhi panggilannya maka dia masuk ke dalam surga. Waman asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mendurhakainya maka dia masuk ke dalam surga. Apa kan neraka? Kemudian para hadirin azallahu wa iyyakum. Di sini disebutkan bahwasanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan uh, syarat terlepasnya seseorang dari kekafiran dan terjauhnya seseorang dari kekalahan. Di sini di, eh, dikatakan lastu a'ni hadzal fasl zahiruhu al-mutabadil ila dhihni fahasab maksud judul ini bukan tidak di, jangan dipahami secara letterlet saja. Di annahu syai'un ma'lum lil muslimin ilman nazarian al aqal. Karena masalah ini sebenarnya sudah dipahami oleh seluruh kaum muslimin minimal secara teori. Ya. Minimal secara teori. Semua kaum muslimin tahu muslimin akan menang kalau mereka berpegang teguh pada Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu minimal. Walakinnau kalimatun ila ulaika alladziina lam yaqna'u bi da'watil kita wa sunnah. Tapi ini merupakan kalimat yang ditujukan kepada kaum yang tidak mau enggan terhadap dakwah pada Quran dan sunnah. Hina ra'au ta'allubu quwwatul kufur wan nifaq 'ala diyal muslimin ketika mereka melihat bagaimana mengganasnya kekuatan kafir orang nifak di di negara-negara kaum muslimin. Kita lihat ya bagaimana negara-negara kaum muslimin ya di dijajah ditindas oleh orang-orang kufar min yaumil andalus wa palestin al faqidatain yang dimulai dari hari dan mulai dari hari ditaklukannya oleh ditaklukannya Andalus Andalus tadinya berada di bawah kawasan kaum muslimin akhirnya dikuasai oleh orang-orang Nasrani ila Palestina demikian juga Palestina yang sekarang dikuasai oleh Israel ila yaumil Bosna wal Hersik jari hatain dan juga sampai pada hari uh, intimidasi ataupun penyiksaan orang-orang Bosnia dan orang-orang Herzegovina. Wazdad al-muslimuna wahnan ala wanin hina qalat a'ya inayatuhum bimasdar kuwatihim kitab wa sunnah. Dan semakin parah lagi membuat kaum muslimin semakin parah lagi, semakin hina ketika mereka tidak lagi mempedulikan sumber kekuatan mereka itu sendiri yaitu Quran dan sunnah. Wahanu 'ala hina asa'a dhannuhum bihim. Mereka bertambah hina di sisi Allah ketika mereka berprasangka buruk terhadap Quran dan sunnah. Artinya Quran dan sunnah nampaknya belum tidak bisa me menyelesaikan permasalahan ini. ittasawwaru dha'fa atharihi nufus. Mereka melihat bahwasanya pengaruh Quran dan Sunnah ini tidak begitu dalam dalam tidak bisa begitu tidak bisa banyak mempengaruhi kaum muslimin. Kalau kita kembali Quran dan Sunnah dianggap kurang bisa mempengaruhi kaum muslimin. Harus adalah gebrakan-gebrakan gebrakan yang bukan Quran dan Sunnah. Bahkan mungkin menyalahi Quran dan Sunnah. Wa anna da'wat al masajid qasatun an bi'satil ummah illa bit illa bibit la yukafi nashatur rahib wal mutanawwa al wasail alladhi yaqumu bihi syu'iyun wal yahud wan nasara artinya bahwasanya uh, mereka tergambar pada diri mereka bahwasanya Quran dan Sunnah ini kurang dapat mempengaruhi umat ini dan dakwah di masjid-masjid kurang dapat untuk membangkitkan umat dakwah dari masjid ke masjid kurang dapat membangkit membangkit membangkitkan kebangkitan umat mereka lihat ini lambat, dakwah lambat. Hari-hari belajarnya apa? Arba'in Nawawi. Aduh, dari dulu juga udah innamal a'malu binniyah. Di sini apa? Mempelajari tajwid. Di sini mempelajari tafsir. Di sana hadis. Di sini fikih. Aduh, kapan kaum muslimin bisa membuat bisa me, apa namanya bergerak maju? Orang-orang sudah sampai ke bulan. Ini masalah ngintip bulan saja berselisih. Kan begitu terlihat lambat. Lambat sekali. Melihat dakwah-dakwah di masjid seperti lambat. Enggak. Lambat sekali membangkitkan umat Islam. Jika dibandingkan bagaimana apa namanya uh, aktivitas reaksi ataupun uh, kegiatan orang-orang kegiatan orang-orang Syiiyun, orang komunis, orang Yahudi, orang Nasrani dengan berbagai macam sarana-sarana yang hebat. Cobalah mereka merusak kaum muslimin dengan berbagai macam cara dengan berbagai macam media masa. Sementara kaum muslimin kalau dilihat masih hanya masih membahas masalah hadis, masalah tafsir, fikih, aurat wanita, haid, nifas, junub, aduh, wudu, kan begitu dianggap lambat sekali. Dari dulu ke dulu masih masalahnya wudu, junub. Dah. Bagaimana yang seperti ini bisa mengimbangi kehebatan-kehebatan orang-orang kufar? Oleh karena itu udahlah. Uduk sangat tamat saja. Kan begitu. Anggap tamat saja. Masalah bid'ah bid'ah lah. Bid'ah bid'ah ini kan untuk memperpecah, membuat perpecahan umat saja ini. Udahlah biarlah bid'ah. Kenapa rupanya? Ya. Oh saya disibuki lah orang yang tawaf-tawaf di kuburan. Yang penting kan mereka Islam. Mari kita bersatu. Bahu-membahu. Membantai ataupun menghadang orang-orang Yahudi. Apa yang harus dibahu? Sementara yang dakwah, yang mau kita emban ini kan dakwah yang benar. Kan begitu. Kalau kita yang penting apa namanya yang penting satu satu merek satu stiker Islam mau yang musyrik mau yang apa terserah kemudian bahu membahu untuk menghadang Yahudi yang untuk apa lantas apa yang diperjuangkan apa yang harus didakwahkan yang harus diperjuangkan itu kan Islam tauhid kan ini yang penting bukan merek Islamnya Bukan merek Islamnya. Untuk apa kita rame-rame menghadang Yahud sementara di dalam pemikiran Yahud banyak? Macam kemarin waktu sibuk-sibuk masalah Hizbullah, rame-rame dari mulai ustad-ustad kampungan sampai ustad-ustad kondang membahas masalah orang Israel. Wah, Israel, wah, wah, wah, wah. Coba intip rumahnya. Rata-rata yang anaknya nggak pakai jilbab lah, yang ah macam-macam lah di rumahnya. Nggak tahu dia Yahudi sudah menjajah ke kamar-kamarnya. Coba kita pikirkan seperti itu. Orang Yahudi di sana. Sementara yang kita sibuk dengan Yahudi, wah, wah, wah, wah. Keluarga kita masih Yahud. Dengan bukan artian kita mengkafirkan mereka, kebiasaan, ya. Kemudian penampilan, gaya hidup seperti orang-orang kufar. Itu tidak dirasakan tanpa disadari. Nah, jadi kemudian ingin menghadang Yahud. Udahlah daftarlah jihad, daftar. Kan begitu. Keluarganya itu nggak beres. Yang istrinya mungkin nggak pakai jilbab, yang akidah anaknya pun nggak jelas, dia sendiri pun kadang-kadang masih pakai jimat. Jimat Islami katanya. Kan begitu. Nah, inilah yang mau menghadang orang Yahud. Ya jelas tidak menang para hadirin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kaum muslimin itu kalau menang bukan dikarenakan kekuatan, bukan dikarenakan kekuatan, tapi sumber kekuatan mereka adalah Quran dan sunnah itu sendiri. وهذه الدعوة إن كان فيها حق فيكفي أصحابه إثما أن صرفوا وجوه وجوه النشأ عن وقوف في الوحيين حفظا وتعلما وتعليما dakwaan seperti ini yang menganggap lambat belajar-belajar hadis di masjid begitu yang menganggap lambat ini dakwaan walaupun ada benarnya ada benarnya itu belum belum tentu benar ya ada benarnya belum tentu benar karena Khamar juga ada manfaatnya, belum tentu belum tentu halal. Ya, kul fihi ma'ismun kabir. Di khamar dan judi itu ada dosa yang besar. Wa manafi olinnas, ada manfaatnya terhadap manusia. Ada manfaatnya, belum tentu halal. Kan begitu, karena mudaratnya lebih besar. Oleh karena itu, dakwaan seperti ini walaupun ada benarnya, cukuplah orang yang berkata seperti ini mendapat dosa karena telah menarik para pemuda menjauhkan para pemuda dari belajar hadis, ya, menghafal hadis, menghafal dua wahyu, Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik menghafal, mempelajari ataupun mengajarkan. Lain habasu anfusahum li ta'limin nas dinahum wa qallam yanza'una bi ayatin aw hadis illa tabur tabarukan. Kalaupun mereka ada juga lah ngajar sedikit-sedikit hadis dan Al-Qur'an, itu hanya sekedar ambil berkatnya saja sebenarnya. Ya kalau seorang yang menyatakan berjuang memperjuangkan Islam tidak pernah baca Quran dan hadis kan ketahuan kali sesatnya kan begitu ya bacalah sedikit orang dukun saja begitu dia memberi mentera-mentera Bismillahirrahmanirrahim kan begitu ya kemudian nah, disitulah baru diseling-selingi terakhir Pak kalaupun bapak mau apa kalau bapak sembuh ini merupakan uh, sudah takdir Tuhan Allah lah yang menentukan kan begitu terakhirnya makanya ditutupi dengan yang bagus yang diawali kan bagus, boroknya di tengah-tengah ditutupin. Maka jadilah dukun Islami. Jadi dianggap orang-orang. Kemudian Wallahi summa wallahi summa wallahi demi Allah. Kemudian demi Allah demi Allah inna ahadahum la yajidu fi unshudati minal khusyuk ma yaqaduhu ma'al kalami rabbil arbab walau kana tayr lakana mahsyatan kullu lau awab demi Allah Demi Allah kemudian demi Allah sungguhnya, sesungguhnya salah seorang mereka lebih khusyuk mendengar nasib-nasib dibandingkan mendengar tilawah Al-Qur'an. Padahal tilawah Al-Qur'an kalau seandainya didengar oleh burung, tentu mereka akan tunduk terpakur. Coba kita lihat. Mereka-mereka yang katanya pejuang-pejuang Islam. Ya. Mana lebih sering terdentum, terdengar suara rumah dari rumahnya? Tilawah Al-Qur'an kah atau nasyid? Taruhlah nasi islami kan begitu. Pakai selingan keyboard islami katanya. Terserahlah. Kan begitu mana lebih sering? Makanya kita lihat nasyid. Ya, nasyid. Walaupun di sana katanya apa namanya pengakuan eh, dosanya sebanyak pasir di laut, itu kan pengakuan saja. Makanya orang-orang sambil di kedai kopi juga mengaku seperti itu. Dosaku sebanyak pasir di laut. Kan begitu. Namun kan begitu saja. Kapan tobatnya? Enggak pernah. Demikian para ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi demi Allah, sungguh mereka lebih khusyuk ketika mendengar nasyid dibandingkan ketika mendengar Al-Qur'an. Nah, ini kenyataan. Ini Syekh berbicara tentang kenyataan, bukan 14 abad yang lalu. Ya. ainahum ahyu as salaf fit tasmil hadis an-nabawi wa taqlil min salamil bashari. Di mana mereka? Apakah mereka menghidupkan cara orang-orang salaf terdahulu dengan memperdengarkan hadis, menyampaikan hadis nabawi dan tidak terlalu banyak membicarakan ucapan manusia? Kalau kita lihat ya apa saja wasilah sarana yang dipakai oleh para pejuang-pejuang Islam ini. Berbeda perbedaan itu sangat menyolok. Kalau kita lihat mereka yang kembali kepada manhaj salaf, majalah mereka kita lihat isinya hadis, Quran, tafsir, fikih kan begitu, akhlak. Coba lihat majalah yang lain, majalah para pejuang Islam itu. Ah. Apa isinya? Antum lihat sendirilah, antum buktikan. Kemudian lihat man apa na, uh, uh, buletin buletin yang dibuat oleh mereka-mereka yang kembali kepada manhaj salaf dengan buletin yang para pejuang-pejuang Islam itu. Coba antum perhatikan. Isinya nanti apa? Ekonomi. Kemudian pemerintah. Ah, pemerintah kenapa? Kenapa semen sekarang naik? Itu yang dibahas. Kan begitu. Bagaimana ini? Nanti tahun 2000, 2008 bensin naik. Nah, itu yang dibahas. Ya nggak habis-habis kalau itu yang dibahas. Kalau bahas Al-Qur'an, bahas masalah syariat Islam, mereka sudah kehabisan bahan. Ya. Makanya terpaksa itulah yang dibahas. Nanti pilkada yang dibahas. Ya, dibahas di situ. Apa buletin Islam, kemudian dia bahas masalah pilkada. Nah, begitu. Jadi hampir mirip dengan waspada, dengan analisa. Ala ta'lamun, perhatikan. Ala ta'lamuna, ah, tidakkah mereka tahu? annal kufara la yaqdiruna alaihim ma dumtum tatluna al-ahyain. Bahwasanya orang kufar tidak akan mungkin mengalahkan mereka, mengalahkan kalian selama kalian membaca dua wahyu, Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Allah qala ta'ala qala Allah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala firman Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu mentaati sebahagian orang-orang yang diberi kitab, mereka ingin mengembalikan kamu dari keimanan kamu agar kamu menjadi orang yang kafir. Wa kaifa takfurun? Bagaimana mungkin kamu bisa kafir? Wa antum wa antum tutla alaikum ayati la yufikum rasuluh. Sementara kalian dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di, di, di, di antara kalian ada seorang rasul. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang dengan Allah, berarti dia telah mendapat hidayah di atas di atas jalan yang lurus. Demikian para hadirin azallahu iyyakum. Artinya, orang kafir tidak akan mungkin menarik kaum muslimin kembali menjadi kafir walaupun bukan agamanya paling tidak cara apa cara berpikirnya, cara pandangnya, cara penampilannya dan lain-lainnya tidak akan mungkin. Syaratnya selama dibacakan terhadap kalian Al-Quran. Kemudian di antara kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, sekarang nggak ada Rasulullah, bagaimana? Tentu hadisnya, hadisnya. Bagaimana hadis itu? Tentu dibacakan, dipelajari. Itulah caranya. Demikian para hadirin, rahimanya Allah wa iyyakum. Wa min hadha siyaqil karim faidatan. Dari ayat yang di atas ini ada dua faedah. Ismatu asba'il wahyaini minal kufur. Terselamatnya. Uh, terselamatkannya orang-orang yang mengikuti dua wahyu dari kekafiran. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yakni annal kufur annal kufra ba'idun minkum wa hasyakum minhu. Sungguhnya kekafiran itu akan jauh dari kamu dan tidak akan mungkin kalian menjadi kafir. Fa inna ayatillahi tunzal ala rasulih lailan wa naharon karena ayat-ayat Allah turun kepada rasulnya siang dan malam dan siang hari wa huwa yatluha alaikum wa yuballighuha ilaikum dia baca kepada kalian dan dia sampaikan kepada kalian yang kedua innallaha ta'ala iqtasara ala dzikri a'radul kaid yudabbiru kufarul muslimin wa huwa iradu takfirihim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu makarnya yang paling besar orang kafir, yaitu supaya kaum muslimin kembali murtad. Ya. Itu makar mereka yang paling besar. Kalau membuat akhlak mereka agak rusak, itu masih mendingan. Walaupun rusak juga ya. Namun makar mereka yang paling besar yaitu bagaimana agar kaum muslimin ini semua menjadi kafir. Walantar angkal kal Yahudi walan Nasoro hatta tattabi amillatahum. Tidak akan ridho, tidak akan pernah ridho orang Yahudi atau Nasrani sampai sampai kalian mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka. Makar mereka yang paling besar yaitu mengkafirkan, membuat kaum muslimin kembali kufur. Kama qala subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayatul ukhra di pada pada ayat yang lain waddu wad, wadda wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana al sungguhnya banyak sekali orang-orang ahli kitab yang ingin sekali mengembalikan kalian dari keimanan agar menjadi kafir hasadan karena merasa iri dengki pada diri mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran kemudian di sini wa ka'annallaha yaqul sepertinya Allah mengatakan mahmakana makruhum al-kibar alladhi tazulu minhul jibal bahkan bagaimanapun besarnya makar mereka ya bahkan kalaupun sampai bisa menghilangkan memusnahkan gunung maka wa ingkana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun makar mereka bisa menghanguskan, bisa memupuskan gedung sekalipun, fa inna imanakum la yazulu ma uqimtum ala tilawatil wahyi kitaban wa sunnah. Sungguhnya iman kalian tidak akan bisa terhapus selama kalian berada di atas Quran dan sunnah. Jadi para ekafidin azallahu wa yakum, betapapun hebatnya makarnya orang-orang kufar. Ya. Betapapun hebatnya uh, apa namanya eh, program-program uh, yang mereka buat untuk merusak kaum muslimin, untuk memurtadkan kaum muslimin dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam sisi kehidupan, dari berbagai macam media masa. Namun kalau kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, mempelajari Quran, mempelajari Sunnah, kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi. Tidak akan bisa dipengaruhi oleh oleh oleh orang-orang Nasrani. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun makar mereka itu bisa meng, bisa menghilangkan gunung sekalipun. Jadi apa yang perlu kita rasakan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita jaminan. Ya. Sampai sekarang kan belum ada makar mereka sampai menghanguskan Gunung Sibaya. tidak ada kan? Ya. Tapi karena kaum muslimin itu sendiri kurang berpegangan Quran dan Sunnah, Akhirnya dengan makar yang sedikit saja sudah lambai, hanyut, kan begitu. Hanyut terbawa rendong, terbawa isu, terbawa macam-macam yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Demikian para hadirin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau kita mau tetap teguh, tetap menjadi sebagai pemenang dalam perjuangan ini, hanya satu syaratnya. Ambillah sumber kekuatan kaum muslimin. Peganglah sumber kekuatan kaum muslimin, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang itu dengan bagaimana? Mempelajari, ya, mempelajari. Antum nggak butuh tempo, nggak butuh. Ya. Antum nggak butuh majalah Gatra. atau waspada pun sebenarnya antum nggak butuh kalau mau memenangkan Islam. Tapi kalau mau cari pekerjaan, analisa. <laughs> gitu. Ya. Kalau untuk yang sekedar info-info silahkan saja. Tapi katanya, saya mau memperjuangkan Islam. Marojiknya apa? Waspada, analisa. <coughs> Ya, nanti majalah-majalah Tempo. Karena apa? Majalah-majalah politik. Itulah marojiknya, referensinya. Supaya mengetahui bagaimana gerak-gerik orang kufar. Ya, para hadirin, azalallahu ayyakum. Antum berlangganan satu waspada saja, tidak habis dibaca satu hari. Berapa halaman itu? Coba berapa halaman itu? Coba antum gunakan belajar membaca Al-Qur'an? Ini enggak. Kalau sudah baca waspa, kalau sudah membaca Quran tiga jam, empat jam tahan. Kalau sudah baca Quran, alif lam mim. <laughs> Ngantuk. Sudah mulai ngantuk. Akhirnya jadi obat untuk tidur. Enggak bisa tidur baca Quran. Enggak bisa tidur. Ya. Payah tidur baca buku agama. Kan begitu buku tauhid. Buku tauhid biasanya buat orang bosan katanya. Bacalah buku tauhid. Ma awal awaludin ma'rafitallah. <laughs> Satu kalimat belum selesai sudah ngantuk kan begitu. Ada nikan para hafidin rahimanallah wa iyyakum. Makanya sebenarnya yang akan menghadang antum, yang antum lawan itu bukan setan-setan dari kelompok manusia. Tapi setan-setan dari golongan jin juga. Wakadhalika ja'alna kulli nabiyyin aduan sayatin al-insi wal jin. Demikianlah kami jadikan musuh-musuh para nabi itu setan-setan dari kalangan jin dan dan manusia. Makanya di rumah kita sendiri kita sedang berjuang melawan setan. Kan begitu? Ya bolehlah kita istiqomah di depan di hadapan para ikhwan-ikhwan ketika kita sendiri. Kan begitu? Ketika kita sendiri bagaimana? Apa kalau antum sudah kopiahnya merek Salafi, sudah antum sudah hebat, lahir batin? Kan belum, belum tentu. Siapa bilang? Siapa yang jamin? Kalau para sahabat sudah dapat jaminan. Demikian para ikhwatiddin azallahu ayyakum. Nantilah kita lanjutkan lagi masalah ini. Masih ada beberapa lembar lagi yang harus kita baca dan penting untuk antum sekalian insyaallah taala. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafur.